bihimul malaika dikelilingi mereka para malaikat ghasyat bihimur rahmah diliputi rahmat kasih sayang Allah hafat bihimul malaika dikelilingi oleh para malaikat rahmat dan yang paling kita inginkan dirindukan orang beriman wa zakarahumullahu fi mana indah dibanggakan Allah taala kepada para malaikat mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah kepada para malaikat Dulu ketika aku mau menciptakan mereka kalian komplain malaikat. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mengapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi, mereka akan menumpahkan darah, mereka akan saling membunuh, mereka akan bermusuhan. Tapi lihatlah Malam ini mereka berkumpul di rumahku berzikir dengan aku membaca kitab suciku. Tak ada yang lain mereka lakukan kecuali karena aku. Lillah, billah, wallah. Maka pada saat itu dibanggakan kepada para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami malaikat bertasbih, bertahmid mengagungkan Allah. Karena tidak ada hawa nafsu. Mereka ada hawa nafsunya. Mampu mereka kalahkan egonya. Mereka hilangkan sombongnya. Mereka campakkan kehormatan dunianya. Demi Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kita cucu cicit sampai akhir dunia ini istiqamah hendaknya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Laisa minna tak termasuk umat kami. Bukan umat kami. Siapa dia? Man lam yarham saghirana walam ya'rif syarafa kabirina tak hormat kepada yang mulia tak sayang kepada yang muda bukan umat sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adik-adikku anak-anakku saya sayangi orang-orang tua alim ulama cerdik pandai tokoh masyarakat tak dapat saya sebut satu persatu yang besar tak dihimbau gelar yang kecil tak disebut nama kita semua tak ada kehormatan, tak ada kemuliaan. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum. Allah tak menengok rupa bentuk wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah kesucian hati kamu. Wa a'malikum dan amal kamu. Kerja-kerja dakwah kamu. Menyelamatkan yang dalam kegelapan. Itulah yang dipandang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna harta. Wala banun. Tak ada guna anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang menghadap Allah. Membawa hati yang selamat. Saya dipanggil da'i. Ustadz da'i. Saya bilang saya malu menyandang nama itu. Saya bukan da'i. Tahu kalian siapa itu da'i? Dai itu ustaz penceramah, bukan. Dai itu dalam Quran disebut ud'u ila sabili rabbik, orang yang membawa manusia ke jalan Allah. Dari jalan setan dibawanya ke jalan Allah. Dari jalan diskotik dibawanya ke jalan masjid. Dari jalan khamar dibawanya ke jalan zikir. Itulah da'i. Abdul Somad tak pernah melakukan itu yang membawa preman-preman bertato dari pasar ke rumah Allah. Dia bukan ustaz, bukan LCMA, tak pernah di Kairo, tak pernah di Al-Azhar, tak pernah kuliah di Madinah. Tapi dengan lidahnya membawa orang ke jalan Allah. Itulah da'i. Dia tidak dikenal di bumi. Kam min fil ardi walam ya'ruf wa kun ma'rufan fis sama'. Berapa banyak orang yang masyhur di bumi tapi malaikat tak pernah mengenalnya. Tak pernah dicatat oleh para malaikat amalnya, ria, sum'ah, takabur. Tapi berapa banyak di dunia dia bukan siapa-siapa. Jadi remehkan, disepelekan orang, dicaci maki. Tapi malaikat setiap hari membawa catatan amalnya. Solat subuh malaikat membawa catatan amalnya. Solat asar malaikat petang membawa catatan amalnya, ditunjukkan, inilah hambamu yang senantiasa ridha menerima takdirmu, senantiasa dihinakan, direndahkan. Tapi dia tetap tidak pernah hina di depan manusia. Kenapa? Yang dibawanya nama Allah, yang dibawanya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waman ahsanu qawlan Adakah kata yang lebih indah? Waman ahsanu qawlan. Adakah orang yang lebih mulia mimman da'a ilallah melebihi orang-orang yang mengajak orang ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala inilah kerja dakwah yang ditinggalkan orang hari ini Udu'u ila sabili rabbik malam ini setelah semuanya datang ke rumah Allah berkumpul duduk berjamaah hati yang lembut barulah dipanggil al ustaz Abdul Somad Abdul Somad Tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Dia hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Hadis-hadis Rasulullah. Kepada hati-hati yang sudah lembut. Yang sudah lunak. Tapi yang melunakkan hati yang keras nun di terminal sana. Melunakkan hati yang keras nun di tempat dosa sana. Tak ada yang tahu siapa dia. Dia hanya berharap kepada rida Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika pagi yang dia ucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina. Yang ada dalam ujung lidahnya, dalam tulang sumsumnya, ilahi anta maqsudi, engkau yang kumaksud ya Allah, wa ridhaka matlubi. Tak ada lain yang kupinta selain ridhamu ya Allah. Bukan ridha manusia, bukan titel dan jabatan, bukan kekuasaan, maslahat dan kepentingan, yang diinginkannya hanya ridha Allah dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita kaji malam ini disebutkan dalam kitab Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qufairi An-Naisaburi selalu diringkas dengan Sahih Muslim. Gurunya bernama Muhammad Ibnu Ibrahim Ismail Ibnu Ibrahim Ibnul Mughirah ibnu Bardizbah al-Bukhari. Bukhari meninggal tahun 256. Imam Ahmad bin Hanbal gurunya meninggal tahun 241. Sedangkan murid dari Imam al-Bukhari yaitu Imam Muslim Ibn Al-Ajjad Al-Qusairi An-Naisaburi meninggal tahun 261 Hijrah. Meninggal sudah lama. Tapi kita kaji hadisnya malam ini mengalir ke makamnya bagaikan tetesan embun di tengah gurun pasir. Idza matal insan manusia mati In inqata'a putus. Yang dulu rajin salat duha putus. Yang dulu rajin berzikir putus. Yang dulu rajin baca Quran putus. Tapi ada yang tak putus. Andai dapat waladun salihun. Andai dapat ilmun yuntafa'u bih. Sudah 1200 tahun lebih Imam Muslim meninggal. Tapi sampai malam ini setiap negeri pasti ada menyebut hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Muslim di kertas berbagai bahasa HR Muslim, hadis riwayat Muslim diriwayatkan dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Ketika sampai baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, datanglah seorang perempuan menyerahkan anak laki-lakinya yang masih kecil. Aku tak kaya seperti mereka. Mereka yang kaya memberikan tanah Bani Najjar, mereka yang kaya memberikan onta Sa'ad ibn Rabi, mereka yang kaya memberikan kebun korma Abu Dihdah, Abu Talha. Aku perempuan yang susah, tak ada apa-apa. Tapi aku tak ingin tercatat sebagai orang mati tak pernah memberikan apa-apa kepada Nabi. Maka inilah anak laki-lakiku. Jadikanlah dia pembantumu. Mengambilkan air wudukmu. Ikram memuliakanmu. Aku ingin dicatat sebagai malaikat orang yang pernah berjasa dalam kehidupan dakwahmu ya Rasulullah. Ambillah anakku ini. Doakan dia ya Rasulullah maka Nabi mengambil anak kecil itu dan mendoakannya. Allahumma aksir malahu wa waladahu. Banyakkan anaknya, banyakkan hartanya ya Allah. Allahumma aksir malahu, banyakkan hartanya. Supaya dia bisa mendolong dakwah Allah. Agama Allah. Risalah Rasulullah. Wa aksir wa waladahu, banyakkan anaknya. Supaya bisa berdakwah di atas muka bumi Allah. Ini mukafirum bikum bainal umam. Nanti di akhirat aku orang paling bangga di antara umat karena umat ini banyak karena anak cucu kamu yang beriman. Allah kabulkan doa itu. Anak kecil itu bernama Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Dihitung ketika dia sebelum meninggal anak cucunya lebih 100 orang. Yang lain bertanam kebunnya panen setahun sekali berkat doa Rasulullah untuk Anas bin Malik Anas bin Malik kebunnya panen setahun dua kali. Keutamaan Rasulullah. Sahabat Nabi terakhir meninggal di kota Basrah, Irak. Anas ibnu Malik tahun 93-94 Hijrah. Umur panjang, hidup barakah, anak cucu banyak, rezeki melimpah ruah. Malu kita, malu kita tapi karena kita merasa hina, rendah, tak ada apa-apa, maka kita kaji Anas ibnu Malik. Titelnya bukan doktor, bukan profesor. Titelnya tak didapat dengan sekolah menulis disertasi skripsi. Titelnya radhiyallahu an. Allah meridhai dia. Ketika masuk semua ke dalam surga, lalu diminta, apa yang kalian minta? Maza turidun? Apa yang kalian minta? surga sudah, tanam-tanaman sudah, tajri min tahtihal anhar, mengalir air di bawahnya sudah. Apa yang kalian inginkan? Penghuni surga meminta ridhaka. Ridhamu yang kami minta. Anas bin Malik sudah dapat itu di dunia sebelum masuk ke dalam surga. Kita baru berharap, kita baru meminta. Pagi subuh tadi raditu billahi rabbah. Aku ridha kepada engkau ya Allah. Tapi Allah belum tentu ridha kepada kita. Kita berharap saja. Tapi harapan orang beriman tak disia-siakan Allah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tak menyia-nyiakan balasan orang berbuat baik. Yang penting jangan pernah putus daripada istiqamah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas langsung mendengar dari mulut Nabi. Kenapa? Khadimtun nabiyya asyara sinin. Aku menjadi pelayan pembantu Nabi. Bukan sekejap, bukan sebentar. Asyara sinin. Sepuluh tahun. Maqala li uffin qattu. Dia tak pernah mengatakan ah. Dia tak pernah membentak. Dia tak pernah marah kepada aku. Bagaimana Anas bin Malik kepada Nabi SAW? Ku cium telapak tangannya. At-tiyabu mirri'il miski. Lebih harum daripada semerbak kasturi. Kusentuh tapak tangannya. Lebih lembut daripada sutra yang paling halus. Anas bin Malik dimuliakan Allah. Sepuluh tahun hidupnya pernah bersama Rasulullah. Melihat nurun nubuah bersama baginda. Kita ditakdirkan Allah hidup 1437 tahun sesudah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa salah kita? Apa salah kami ya Rasulullah? Kenapa kami ditakdirkan hidup di zaman penuh fitnah ini? Engkau tak salah, tapi Allah ingin mengangkat derajatmu karena kalau kau hidup bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Muawiyah, kau hidup baik, maklum karena kau berada di tengah orang baik. Tapi kau hidup di zaman fitnah, di zaman banyak penzina, di zaman banyak pendosa, tapi kau sanggup istiqamah Al-ibadatu fil haraji. Orang yang tetap istiqamah beribadah pada saat banyak fitnah. Kahijratin ilayya. Sama seperti orang yang berhijrah kepadaku. Jangan pernah berkecil hati hidup di tahun 2017. Kita tak hina di hadapan. Memang khairul koron qarni sebaik-baik abad-abadku thumma alladzina yalunahum seabad sesudah itu thumma alladzina yalunahum seabad sesudah itu Berkecil hati kita karena lewat masa salafus saleh. Kita tak hidup bersama mereka. Kita tak hidup bersama Rasulullah. Jangan berkecil hati. Kita tetap menjaga. Alaikum bisunnati. Kalian jaga sunnahku ini. Maka kalian akan bersamaku nanti bersama Jannatul Ula. Surga Firdaus. Ida sa'altumullaha. Kalau kalian meminta. Fas'alul Firdaus. Mintalah Firdaus tapi meminta bukan sekedar dengan lidah saja, dengan perbuatan. Tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah bi amwalikum dengan harta kamu wa anfusikum dengan nyawa, dengan diri kamu. Anas bin Malik melakukan itu sampai titik darah penghabisan. Tal'ah melakukan itu, Zubair melakukan itu, kita akan ditanya di hadapan Allah inna sam'a pendengaran wal basar penglihatan wal fuad hati dan pikiran kullu ulaika kana anhu mas'ula kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini dia dengar langsung dari baginda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asratis sa'ah di antara tanda-tanda hari kiamat Kenapa hadis ini yang Ustaz pilih tertulis di baleho di depan tanda-tanda hari kiamat. Saya tak sanggup menyampaikan lebih dari kemampuan saya. Kita kaji satu hadis ini, tapi tak menafikan hadis-hadis lain yang disampaikan ustaz sana, ulama ini, datang dari berbagai negeri, ambil istifadah ilmu mereka. Yang saya sampaikan ini adalah salah satu dari hadis riwayat Muslim dari As-Sahabiyul Jalil Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asratis sa'ah di antara tanda-tanda hari kiamat yang pertama ayyurfa'al ilma ilmu diangkat dari permukaan bumi Inna Allah ala yaqbidul ilma intiza'an Allah tidak pernah mencabut ilmu seperti mencabut pokok kayu yang terangkat akarnya. Tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Bimautil ulama. Dengan matinya, meninggalnya ulama. Sekarang banyak profesor, doktor, buya, kiai, haji. Apa makna ilmu dicabut? Bukan berarti ulama itu hilang. Bukan berarti profesor, doktor, kiai, haji, buya, itu hilang tapi orang yang mau mengerjakan ilmu dengan kerja-kerja dakwah itu hilang dari permukaan bumi. Ketika meninggal Maulana Ilyas, meninggal Maulana Zakaria Kandahlawi, dapatkah tergantikan dengan ulama yang sama selevel dengan itu? Hilang. Ulama datang bermunculan, tapi kadar itu taklah sama. Maka kita hanya mampu berusaha bukan menandingi mereka wal billah naudzubillah tapi melaksanakan mengikuti langkah-langkah tapak kaki al ulama warasatul anbiya hari ini ilmu ditulis dalam skripsi 100 halaman tesis 200 halaman disertasi 300 halaman dibanggakan dipoto ditulis di kartu nama profesor doktor Kiai Haji Buya habis macam asap dihembus angin melayang Tak menyentuh hati manusia. Tak merubah perilaku orang. Ilmu diperjualbelikan. Hampa. Habaan mansura. Ambil debu. Letakkan di tempat tangan. Hilang. Apa yang akan dibawa menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Sayup-sayup terdengar doa imam dari tepi masjid. Allahumma hadina berikan kami hidayah wahdi bina berikan orang lain hidayah lewat lidah kami waja'alna sababan liman ihtada jadikan kami menjadi asbab bagi orang yang mendapat hidayah hidayah datang dari Allah innaka lan tahdi man ahbabta kau tak sanggup memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai walakin Allah yahdi man yasha Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi hidayah itu datang lewat lidah orang-orang yang katanya jahil tak berilmu. Ilmu sedikit tapi menyebabkan orang menjadi asbab jalan hidayah ke hati orang. Bapak kenapa tak ke masjid? Jangan urus-urus saya. Urus saja kamu. Besok dia datang lagi. Bapak kok enggak ke masjid? Jangan urus saya. Urus saja kamu, keluargamu kamu urus, jangan urus saya. Besok dia datang lagi, lama-lama bapak ini muak, ke masjid lah saya kalau begitu. Betapa ilmu yang sedikit tapi tanda hari kiamat ayyurfa'al ilmu ilmu diangkat ilmu tu banyak innal ilma laisal ilmu bikathratir riwayat Ilmu banyak bukan karena banyak riwayat. Hadis kita pada malam ini dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, dari Sunan Ahmad, dari Sunan Tirmidzi, dari Sunan Nasai, dari Sunan Ibn Majah, dari Musnad Ahmad bin Ambal, dari Musnad Tayalisi. Tapi tidak pernah menyampaikannya kepada Nun yang jauh berada di tepi kaki bukit. Siapa itu? Dia hanya berbekal ayo solat ke masjid. Tiga kata yang dia sampaikan. Ayo solat ke masjid. Berjumpa preman yang tegap perkasa, bertatu, beranting. Mas, mas, ayo sholat ke masjid. Tiga itu cuma hadis yang dihafal. Ayo sholat ke masjid. Tapi dengan itu preman tengik yang tak pernah tahu jalan ke masjid tahu. Selama ini yang banyak ngajak saya, ayo kita bisnis. Selama ini ngajak kita, ayo kita kuasai parkir sana. Baru kamu inilah yang menyampaikan ke saya, ayo kita ke masjid. Saya sebenarnya muak nengok kamu ni, tapi tiap hari kamu datang, ayolah kalau begitu kita ke masjid. Saya tidak suka nonton TV ceramah, saya nonton sinetron, saya tak mau nengok internet, saya tengok dosa-dosanya saja. Tapi yang menyampaikan ini ke telinga ini kamu, kamu ni menyampaikan. Akhirnya itu menjadi asbab dia. Inilah yang dikatakan Nabi SAW. Ayah dia Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena muridmu. Khairum min umurin ni'am. Lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta yang merah adalah kendaraan termahal pada zaman Nabi SAW. Kendaraan tercepat, kendaraan terhebat, kendaraan termahal. Dia tidak punya apa-apa. Tapi kata Nabi, kau lebih baik. Dalam riwayat lain, ayah dia Allah bikara julan wa'idan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Khairum minat dunia wa ma fiha. Dunia dan seisinya ada dalam genggaman tanganmu. Lalu apa yang kau khawatirkan? Apa yang kau takutkan? Kenapa kau takut? Kenapa kau cemas? Satu orang hari ini berbicara dalam takbik akbar di tengah lapangan ramai Berapa orang yang dapat hidayah dengan tablik akbar itu? Nasu TV, bangga, kartu nama besar, panjang. Nih, Kiai Haji Buya Insinyur. Pernahkah kau sampaikan itu ke telinga mereka langsung? Kapan ada tablik akbar ini? Sejak ada mikrofon. Dulu dia hanya halakoh-halakoh saja. Ulama duduk, ulama sampai sambil makan. Sudahkah kau ingat kepada Allah, hai saudaraku? Itulah yang hilang sekarang. Tak lagi ada dakwah fardiah, person to person. Hati orang tak tersentuh. Datang ceramah, selesai pulang. Tak ada salam, tak ada kalam, tak ada tegur sapa. Padahal dakwah itu berawal dari person to person, mulut ke mulut. Aku lihat engkau bisnismu baju saudaraku. Ya, rumahmu besar, mobilmu besar, anak-anakmu sehat. Tapi nampaknya kau melupakan satu. Apa? Kau jarang ke rumah Allah. Kau lebih banyak ke rumah setan daripada ke rumah Allah. Kata-kata lembut disampaikan tak juga menyentuhnya. Agak ada gas sedikit baru dia tersadar, terperanjat. Kalau begitu aku ikut bersamamu. Ya, itu yang tak ada lagi sekarang. Orang sibuk dengan dunianya masing-masing. Ada kawan di sebelah, ada sahabat di sebelah. Tak peduli yang dihubunginya. Nun yang jauh di Papua sana. Andai dia sampai di Papua, dekat. Tidak pula yang di Papua itu diajaknya bicara. Dihubunginya yang di Batam. Betapa kita sudah jauh dari sunnah. Tapi hari ini kita berjumpa pejabat tangan. Apa kabar Pak Ustadz Mamin Muslimah ini Dua orang Muslim bertemu. Wayatasafa'ani berjabat tangan. Illa ghufira Allah mengampunkan dosa mereka berdua. Malam yatafarraqa sebelum berpisah. Hari ini itu tak ada. Diangkat ilmu sederhana bersalaman. Sombong. Bicara ke sana, mata ke sana, tangan sini. Ya, apa kabar? Gimana? Iya, iya. Nah. Ajaran siapa ini? Kau tatap matanya, mata jendela jiwa. Apa kabar saudaraku? Sehatkah engkau saudaraku? Di mana? Sekarang kita ketemu dengan zaman la salam wala kalam. Dulu, dulu. Kalau duduk bersama, menunggu jemputan datang, orang bertanya, "Bapak dari mana?" Dari Pekanbaru, Riau. Iya, tinggalnya di mana? di Jalan Sukakarya, dekat dengan Cipta Karya, iya, dekat dari rumah potong tempat jamaah, iya. Oh, itu ada kenal dengan dengan uh, Ustadz Bulan dekat dengan dengan Ustadz Muslim, kenal dengan Maulana Hamdan, oh sahabat dekat. Ustadz pernah ke Kubang, ya, kenal pernah ke Kalimantan, pernah jumpa dengan Ustadz kami oh, Kiai Habib Ustadz kami Ustadz Lutfi Maulana kenal. Oh, apa kabar sehat? Sekarang tak lagi ada sapa menyapa, tak lagi ada salam menyalam. Dulu dengan dunia masing-masing. Dulu ah, Nabi mengajarkan idza atisa. Kalau ada saudaramu yang bersin, ucapkan yarhamukallah. Dengan begitu ada respon. Oh, ternyata dia Islam. Tadi gayanya gaya Yahudi, rupanya Muslim. Ternyata saudaraku ini muslim, apa kabar pak? Sehat pak? Iza marido, kalau dia sakit jenguk dia. Ilmu itu sekarang sudah diangkat, tidak lagi ada. Tanda kiamat, Ayur fa'al ilma. Diangkat ilmu yang simple, sederhana ini. Orang sibuk dengan ilmu jelimet, ribet, sulit, pelik, payah. Islam ditampilkan dengan teori-teori macam-macam. Sampai akhirnya orang menjauhkan diri dari Islam. Kenapa? Kenapa payah Islam itu? payah. Islam yang agama mudah sederhana. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak pernah mempersulit kamu. Siapa yang mempersulit? Manusia inilah yang menampilkannya menjadi yang sulit, ribut, sederhana. Andailah Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu sesulit yang sekarang. Mungkin hari ini kita masih menyembah batu, pokok kayu, lembu dan hantu. Hari ini kita menyembah Allah karena yang membawa itu para ulama yang mengajarkan Islam sederhana. Yang penting kau datang ke masjid, ikut pengajian, arahkan wajahmu kepada Allah, bertaubat, beramal soleh. Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Hari ini ilmu itu sudah diangkat nauzubillah. Meninggal ulama yang beramal dakwah, yang tinggal merusak dakwah, menghancurkan umat. Wallun mudillun sesat dan menyesatkan. Tapi Allah berjanji, la tazalu akan tetap ada taifatun satu kelompok min ummati dari umatku ini. Zahirina al haq mereka akan tetap menampakkan hak kebenaran. La yahzuluhum man khadalahum. La yahzunuhum man khadalahum. Sedikit pun mereka tak pernah sedih atas orang-orang yang menghina mereka, menyepelekan mereka, menjatuhkan mereka, menyumpah serapah mereka. La yahzunuhum. Mereka tak pernah sedih. Tak ada sedih di hati mereka. Kenapa? Sedih mereka sudah habis. Aku sedih kalau nanti aku menghadap Allah ditanya, kenapa kau sibuk dengan dunia meninggalkan akhirat? Sedihku sudah habis kalau nanti aku ditanya di hadapan Allah, Kenapa kau tidak beramal? Hartamu habis memikirkan sekolah anakmu. Hartamu habis memikirkan bisnis duniamu. Sampai kau lupa dengan jihad di jalan Allah. La yahzunhum. Tak membuat mereka sedih. Man khazalahum. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah. Sampai perkara Allah itu datang kepada mereka. Apakah kiamat tiba? Atau mereka mati dalam keadaan husnul khatimah. Janji Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada taifatun sekelompok orang min ummati dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa janji Allah itu ada ya dan Allah tak pernah ingkar janji. Lima kali kita katakan sehari semalam, innaka la tukhliful mi'ad. Kau tak pernah ingkar janji. Yang jadi masalah adalah masukkah kita dalam golongan yang dijanjikan Allah itu? Betapa mudah menggerakkan anak lidah. Abdul Somad, sayalah itu orangnya. Sayalah yang dijanjikan Allah. La tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu suci. Tapi doakanlah saudara. Saya tak minta banyak dari hadirin hadirat saudaraku berjalan di jalan dakwah Allah. Selipkanlah namaku di ujung doa Bapak Ibu. Doa anak Rabbi Abdi Minas Salihin sudah doa pasangan hidup Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama sula doa untuk agama Allahumma dafa'na al ghala wal waba wal fahsha wal riba waz zina sula apalagi agaknya jadikan ustaz kami Abdul Samad mati dalam keadaan husnul khatimah Tak ada guna, tak ada manfaat hidup ini tanpa husnul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami. Indan tihai ajalina ketika ajal kami sampai. Qawla la ilaha illallah. Tak ada. Mati membawa apa yang dibawa. Allahumma aina bil iman. Hidupkan kami dengan iman. Wa amitna bil iman. Matikan kami dengan iman. Wa akhrijna minad dunya ma'al iman. Keluarkan kami dari dunia ini bawa iman. Wa akhrijna. Bangkitkan wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman. Tapi orang beriman tak boleh egois. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya sudah ke masjid, yang penting saya sudah baca Quran, Masalah tetangga, kawan, sahabat bukan urusan saya. Bantai saja. Oh, orang beriman tak begitu. La yu'minu ahadukum. Kamu tak beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Sampai kau sayang kepada saudaramu. Sama seperti kau sayang pada dirimu sendiri. Sekarang orang sayang sama saudaranya. Apa bukti sayang? Belikan dia baju. Sekarang sayang sama saudaranya. Aku bukti dia sayang? Kirimkan makanan. Itu sayang materi. Kasih baju, baju kan lapuk. Kasih makanan, makanan kan busuk. Tak banyak yang menyayangi saudara bisa bekal untuk hari esok. Ketika kita jalan, akan menyeberang jalan. Di tepi jalan, tiba-tiba lewat truk besar. Spontan kita tarik tangannya. Jangan takut nanti ditabrak mobil. Padahal kita tak kenal dia. Mohon maaf Pak, tadi saya spontan saja. Banyak orang yang menyelamatkan kawannya takut dari ditabrak bis, ditabrak, tabrak, tabrak. Tapi tak banyak yang menyelamatkan saudaranya dari jurang neraka jahanam. Kau mau mabuk, mabuklah. Mau narkoba, narkobalah. Mau zina, zinalah. Yang penting bukan saya, bukan orang beriman. Orang beriman menyelamatkan saudaranya. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Yang mau diselamatkan ni tak tahu diri, tak sadar diuntung. Tapi dia tidak memandang itu sebagai musuh. Pandangannya bukan benci. Kalau pandangannya benci dia marah. Dia mengamuk, emosi. Pandangannya pandangan rahmah. An yanzura ilal ummah bi'ainir rahmah. Memandang sahabat kawan, tetangga dengan pandangan kasih sayang. Saya ajak dia ke masjid, saya kasihan nengok dia nanti kalau dia masuk neraka jahanam. Saya ajak dia supaya istrinya pakai hijab, saya khawatir nanti dia hampir saja masuk surga dengan sholatnya. Hampir saja masuk surga dengan puasanya. Tapi akhirnya dia masuk neraka karena membiarkan istrinya membuka aurat tabarrujal jahiliyatil ula. La yadkhulul jannata dayus. Tak masuk surga dayus. Bukan gayus. Kalau gayus itu yang makan pajak kita itu. Yang tak masuk surga ini dayus. Wa man dayus ya Rasulullah. Siapa dayus itu wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Allazi la yagharu ala ahlihi Allazi yuqirru su'a ala ahlihi. Orang yang tak peduli kepada istrinya, kepada anak perempuannya, dia biarkan saja. Itulah dayus tak mencium bau surga. Padahal jarak dia dengan surga khamsami'ati lima 500 ribu tahun perjalanan. Tapi dia jangankan masuk ke dalam mencium baunya pun tidak. Friend, mas, sedulur, kawan, kenapa kamu biarkan istrimu tak pakai hijab? Istri-istri saya, duit-duit saya, apa urusan kamu? Aku kasihan nengok kamu, kamu kasihan nengok aku, iya aku lebih kasihan nengok kamu.